Dia mencintai mereka semuanya. Dan dan sandarannya karena Allah Subhanahu wa taala berarti dia dianggap mencintai karena Allah. Tapi kalau bukan sandarannya karena Allah, walaupun cinta mati tapi sandarannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya berarti bukan akhfillah. Bukan cinta karena Allah. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyab. Pasti akan didapatkan cintaku dalam hadis kutsi berarti cinta siapa? Cintanya Allah SWT untuk siapa? Orang yang saling mencintai dan bersaudara karena apa? Karena Allah, karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalnya mencintai istri. Kenapa kok mencintai istri? Karena istri membantu suaminya dalam urusan ibadah. Kok bisa? Kalau tidak ada istri, tidak ada yang mengurusi rumah kalau tidak ada istri tidak ada yang menyuci pakaian tidak ada yang memasak tidak ada yang menyapu membersihkan yang artinya itu semuanya adalah tanggung jawabnya siapa tanggung jawabnya suami tapi dengan adanya istri semuanya itu dipikul dan dilakukan oleh istri sehingga suami punya waktu yang banyak untuk beribadah kepada Allah, suami bisa ibadah, suami bisa mengajar, suami bisa mencari nafkah dengan niat yang baik, itu semuanya ibadah. Yang anda kata dia tidak ada istri, maka dia sepanjang hari mungkin akan berada di dalam rumah tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia cinta kepada istrinya ini karena sebab istri anak anak punya waktu banyak untuk beribadah karena sebab istri anak anak terbantu untuk beribadah karena sebab istri anak anak terjaga dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala anak cinta kepada Allah kepada istri anak karena itu berarti cintanya karena siapa karena Allah SWT kenapa kok cinta kepada istrinya ya karena istrinya cantik karena istrinya kaya karena istrinya pintar dan sekali apapun yang bukan alasannya sandarannya kepada Allah maka berarti cintanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala ya begitu juga yang lain ya saudara kalian ya kalian cinta kepada teman kalian saudara kalian karena apa karena membantunya dalam belajar karena mengingatkannya jika ada kesalahan karena menasehatinya jika dia salah atau lupa karena membantunya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini suka membantu anak kalau anak ya mau beribadah misalnya membaca Al-Quran, dia suka memberikan dan meminjamkan mushafnya Al-Qurannya kepada anak. Anak senang sama dia karena dia membantu anak dalam beribadah, minjemkan tasbihnya ataupun atau memberi uang untuk membeli peralatan ibadah dan seterusnya. Ya, anak menjadi senang karena sebab karena sebab tersebut. Berarti senangnya dia, cintanya dia karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rugi. Jadi siapapun yang kita sukai, siapapun yang kita senangi, jadikan sandarannya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sandarannya karena ibadah, jadikan sandarannya karena akhirat sehingga kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di saat yang tidak ada naungan di saat itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ukhuwah fillah digambarkan oleh beliau seperti pohon ya yang mana pohon ini tusko bima itazaur jadi perlu juga disiram kalau pohon tidak disiram akan kering begitu juga kalau kita sudah mengikat tali persaudaraan dengan orang lain karena Allah jadi perlu juga untuk disiram supaya tidak tidak kering Anak bersaudara dengan si fulanah itu karena Allah Subhanahu wa taala Ya berarti dirawat, dijaga, disiram. Dengan apa? Bukan dengan semprotan, tapi disiram dengan tazawur, dengan saling berzih, dengan saling berziarah. Punya ya saudara karena Allah di kota yang lain, yang berada di kota yang lain, suatu waktu dia ziarah. Senang apa tidak diziarah? Senang. Bertambah cinta, bertambah kuat ikatannya, bertambah kuat hubungannya dan nantinya suatu waktu yang sudah diziarahi gantian untuk berziarah saling berziarah begitulah para ulama yang satu berziarah kepada yang lain ya kita ingat ketika Al Fakir masih belajar di Madinah Al Munawwarah ya ketika ya eh, Al Habib Zain bin Ibrahim bin Smith itu berziarah ke Mekah Al Mukarramah melaksanakan umrah tidak lupa untuk berziarah kepada Abu Ya' Said Muhammad bin Alwi. Begitu juga sebaliknya. Ketika Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Abu Ya berziarah ke Madinah Al-Munawarah tidak lupa berziarah ke rumah Habib Zain Rahim Semit. Saling berziarah. Ya, itulah tanda al-uhuwa fillah. Itulah tanda bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala saling berziarah bukan sekarang saling bersaing antara ulama dengan ulama yang lain, antara majelis dengan majelis yang lain, antara pimpinan dengan pimpinan yang lain, tidak saling bersaing, tapi saling membantu, saling mencintai, saling berziarah, saling berziarah. Maka dengan berziarah akan tumbuh saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, saling perhatian satu dengan yang lainnya. Karena sebab apa? Karena sebab ziarah. Makanya dianjurkan kita ziarah. Zur hibban Nah, ya, zur hibban tasdad hubban. Berziarahlah kalian. Hibban ya sekali-sekali. Jangan kita berziarah kepada saudara kita setiap hari ziarah. Sebentar lagi datang ngetuk pintu. Baru pagi siang sudah ngetuk pintu lagi. Nanti sore ngetuk pintu lagi. Ya itu akhirnya bukan membuat sahibul baitnya senang tapi membuat kes kesal akhirnya kurang ajar ini gangguan akhirnya ya tapi hibban sekali-sekali ya terutama ketika hari raya kan kita saling silaturahmi berziarah kepada kerabat berziarah kepada makam-makam yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu ya ini perlu dengan itu ada ikatan dengan itu ada saling tumbuh kasih sayang saling tumbuh cinta ya karena sebab ziarah Ya, Zur hibban, tasdad hubban kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan bertambah ya cinta mereka satu dengan yang lain akan bertambah dengan sebab ziyah ziarah. Jadi kalau kita punya saudara karena Allah Subhanahu wa taala maka saling berziarahi dan dijaga hubungan tersebut. Jangan sampai kita berbuat salah, dijaga ya. Kalau sudah uh, berbuat salah satu kali kadang-kadang Kebaikan yang sebelum-sebelumnya ini semuanya akan terlupakan dan semuanya akan berantakan, tidak ada manfaatnya, tidak ada pengaruhnya. Jadi masya Allah satu dengan yang lain saling berbuat kebaikan, satu yang lain berziarah, satu yang lain saling saling menjenguk, satu yang lain saling memberi. Kemudian suatu waktu ada kesalahpahaman menjadi ribut cekcok putus akhirnya gara-gara satu kali masalah kebaikan-kebaikan yang sebelumnya yang begitu banyak dilupakan dan menjadi sia-sia karena kesalahan yang cuma satu kesalahan aja menjadi kebaikan yang banyak menjadi terlupakan itu sifat manusia ya oleh karena itu ya sebenarnya kalau ada kesalahan dilupakan dan diingat kebaik kita punya saudara kita punya teman suatu waktu mungkin menyinggung perasaan kita, suatu waktu mungkin berbuat salah kepada kita. Kita katakan makzur Mungkin dia sedang stres, mungkin sedang punya masalah, mungkin dia tidak sengaja, mungkin niatnya begini, begitu, begitu. Kalau pembantu aja, budak aja, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ufu anhu sab'ina marra au kama Berikan dia maaf atau berikan dia uzur sampai 70 kali kalau pembantu, apalagi ini bukan pembantu, budak zaman Nabi SAW. Jadi seorang budak, seorang budak kalau misalnya berbuat kesalahan, beri dia uzur sampai 70 kali. Jadi mungkin dia lagi ini, mungkin sedang begini, mungkin maksudnya begini, mungkin tidak sengaja, mungkin, mungkin, mungkin sampai 70 kali. Kan sampai 70 kali banyak apa sedikit? Misalnya banyak, tidak mungkin sampai tujuh kan mungkin begini kalau mungkin begini tidak, mungkin lupa, tidak, mungkin tidak sengaja, tidak. Mungkin niatnya begini, tidak, tidak sampai tujuh puluh sudah dihitung. Alasan-alasan sampai tujuh puluh tidak semuanya. Katakan la alla lahu uzuran la a'rifu. Mungkin dia punya uzur yang anda tidak tahu itu apa uzurnya. Hanya dia yang tahu. Kadang-kadang manusia kan seperti itu. Kadang-kadang manusia masing-masing punya masalah, punya problem yang tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang andai kata kita tahu masalahnya dia, yang andai kata kita tahu problemnya dia, pasti kita akan memaklumi, pasti kita akan menyesal. Ya Allah, menyesal anak cekcok sama dia, menyesal akan mem anak memarahi dia. Ternyata dia punya problem begini, ternyata dia keadaannya seperti ini, menyesal. Ya, oleh karena itu ketika salah satu daripada saudara kita berbuat salah atau menyinggung perasaan kita, kita harus tetap husnudzon, kita harus memberikan uzur, kita harus memberikan maaf, mungkin begini mungkin begini sampai kita katakan mungkin dia punya uzur yang ana tidak faham, yang ana tidak tah, tahu hanya dirinya aja yang tahu. ya kalau itu budak apalagi saudara kita yang sudah menjalin ikatan persaudaraan karena Allah Subhanahu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing yang bersaudara karena Allah nanti bisa memberi syafaat kepada yang lainnya. Jadi kalau misalnya suatu nanti misalnya di antara kita misalnya ada yang ditimbang amalannya dan ternyata amalan keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya akan masuk mana? Akan masuk neraka Allah SWT. Tapi kalau dia punya saudara seiman, saudara karena Allah, saudara yang soleh, saudara yang baik, maka dia akan membantunya, memintakan pertolongan, memintakan syafaat kepada Allah, ya Allah. Anda tidak akan senang masuk surga tanpa kehadiran saudaraku itu. Dia teman baikku, dia teman akrabku, dia teman saudaraku karena kamu, ya Allah, karena engkau, ya Allah. Maka disitulah nanti Allah akan memberikan syafaat dan akan mengeluarkan saudaranya sehingga berkumpul bersamanya di surga Allah SWT dalam keadaan senang bahagia. Makanya perbanyak perbanyak saudara-saudara tapi saudara yang baik tentunya ya. Saudara yang soleh, saudara yang karena Allah SWT yang mengingatkan kita jika kita berbuat kesalahan, menasihati kita, kita lupa, kita salah, itu saudara karena Allah SWT yang soleh. Itu teman yang baik, bukan sebagian semangat salah, mendukung kita berbuat kemaksiatan, membersnya itu bukan karena Allah tinggalkan teman seperti kalau teman yang mengingatkan kita kepada Allah, membuat kita bertambah ilmu kita, membuat kita tambah takut kepada Allah dengan sebab teman kita, maka peganglah teman tersebut. Bahkan perbanyaklah teman seperti itu. Tambah banyak, tambah bagus. Ya, bahkan doa pas doa seorang teman nantinya akan bermanfaat bagi kita di akhirat bahkan mungkin di dunia juga kalau kita punya teman saudara karena Allah SWT, maka saudara kita pasti nanti juga akan berdoa. Doanya akan mendoakan saudara-saudaranya yang karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi tentunya dengan punya saudara yang banyak, kita kan saling terhibur. Punya teman banyak, kita saling dia, saling membantu, enak. Bahkan ya, kadang-kadang dengan teman ini kita bisa makan bareng kan gitu yang aslinya kita mungkin kalau beli makanan mungkin tidak punya uang atau mungkin uangnya tidak cukup tapi dengan teman or teman-teman kita 10 orang 15 orang masing-masing punya sedikit dikumpulkan jadi makanan makan bareng ya kan nanti kalau sudah makanannya habis cari teman yang lain <laughs> habis cari kamar yang lain kan gitu Bahkan insya Allah satu bulan itu tidak perlu beli makanan pindah-pindah dari kamar ke kamar kan. <laughs> Dari teman ke teman. Nah, jadi perlu untuk saling berziarah. Apalagi juga antara ya, keluarga. Kalau ini kan teman, ini saudara karena Allah, bukan saudara sekandung. Ya apalagi kalau ada ikatan keluarga menjadi lebih kuat menjadi lebih kuat untuk kita saling Sayyidina Umar bin Khattab al-aqarib an yatazawaru saling punya ikatan keluarga punya hubungan keluarga yang lain akan hasut yang satu melihat e, kenikmatan yang lain yang tidak diami akan hasut dan terusnya jadi lebih baik bersiarah ya. nah, Allah Ta'ala akan memberikan hasil kepada saling membantu karena Allah saling membantu awat taqwa wala ta'awanu Qala tatta'ah bijmahnya. Kalam hikmahnya. Iza mil tatta'ah fandur in syi'ta. Jika kamu melakukan ketaatan, fandur maka lihatlah in syi'ta jika kamu mau fi bidayatiha di awal mulanya. Di awal mula kamu bisa melakukan ibadah tersebut. Alati kanat yang mana awal mula daripada ibadah yang kamu lakukan itu kanat bihaulillah wa kuwatih itu tentunya adanya karena kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa husni taufiki dan karena hidayat dan taufik Allah Subhanahu wa taala yang baik. Wa maka dengan hal itu yantafi al-ijab akan hilang sifat ujub dari diri kita wa yabqa syuhudul minnah lillahi taala dan akan tetap ada syuhudul minnah melihat kebaikan itu hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa in syi'ta dan jika kamu mau nadarta fi nihayatiha jika kamu mau, jika kamu suka, kamu boleh melihat di akhir daripada ibadah itu sendiri. Apa akhir daripada ibadah yang kita lakukan? allati hiya jazilu sawab yaitu kita akan mendapatkan pahala yang bah yang banyak ya wa husnul ma'ab dan kita akan dikembalikan di akhirat nanti dengan keadaan yang bah yang baik wa indahu ta'dumur raghbah dan ketika itu akan lebih semangat lagi akan lebih besar lagi semangat kita beribadah wa takhiful mudawamah dan akan menjadi ringan kita istiqomah dalam ibadah tersebut wal awwalu atam tapi melihat dan memandang dengan yang pertama tadi atamu lebih sempurna artinya apa artinya kalau kita ibadah ya kalau kita sholat misalnya ini kalau kita sholat kata beliau boleh ketika kita melakukan ibadah, ketika kita sholat, boleh kita melihat awal daripada ibadah yang kita lakukan. Tidak mungkin kita bisa ibadah kecuali dengan hidayat Allah, itu awalnya. Tidak mungkin kita bisa ibadah kecuali dengan taufik Allah. Dan tidak mungkin juga kita bisa beribadah kecuali dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jelas? Ya, kita semuanya di sini ini karena karena hidayat Allah, taufik Allah. Karena yang memberikan lintasan kepada hati kita itu adalah Allah. Ya, dalam hati kita sebelum kita datang di sini bahkan sebelum kita masih mungkin di rumah masing-masing terlintas diberi lintasan oleh Allah. Ayo, kamu ikut daurah. Kamu ikut untuk belajar di pondok pesantren Darul Wahwa Dakwah. Siapa yang memberi lintasan? Lintasan. Nah, itu taufik namanya. Itu hidayat. Ya, taufik ini tidak bisa kita atur. Anak besok kepingin dapat taufik, bisa kita atur. Nanti malam anak kepingin dapat hidayat, tidak bisa. Inna kalan tahdi man ahbabta Allah yahdi. Jadi mau kita gunakan uang kita untuk membeli hidayat dari Allah tidak bisa. Oh, tapi anak punya uang banyak, bukan sedikit. Dolar satu koper, mau beli hidayat bisa? Tidak bisa. Kita beli ke supermarket, tidak bisa Makanya taufik dan hidayat itu nilainya ya, nilainya mahal. Bahkan di Quran hanya disebut satu kali kalimat taufik. Wa ma taufiki illa billah. Tidak ada kalimat taufik yang lain dalam Al-Quran kecuali dalam ayat ini. Wa ma taufiki illa billah. Itu menunjukkan kelangkaan taufik. Ya, ini taufik hidayat ini langkah taufik. Hidayat ya, bukan taufik namanya orang. Kalau taufik namanya orang banyak tapi taufik hidayat Allah Subhanahu itu langkah. Ya, oleh karena itu Imam Ali karramallahu wajham radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan ajallul asya allazi yanzilu minas sama ilal arad at-taufik. Yang paling langka, yang paling baik, yang paling agung, yang turun dari langit ke bumi bukan air hujan atau yang lain tapi yang paling agung, paling mulia yang turun dari langit ke bumi adalah taufik hidayat Allah Subhanahu dan wa ajalul asya allati dan yang paling agung paling mulia allati tala'at minal arat ila sama yang naik dari bumi ke langit al ikhlas yaitu eh ikhlas Ya, ikhlas juga repot ini. Jadi yang paling agung, paling mulia yang turun dari langit ke bumi adalah taufiknya Allah, hidayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap kita ibadah pasti didahului taufik, pasti didahului hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat ini. Kenapa kita sholat? Karena kita diberikan hidayat oleh Allah, diberi lintasan, diberi niat baik untuk kita melakukan tapi taufik aja, hidayat aja tidak cukup tanpa kekuatan dari Allah. Kita dapat hidayat, ana, oh dapat hidayat dan dapat lintasan. Anak mau sodakoh dengan satu miliar rupiah, tapi tidak punya uang. Bisa tidak? Anak mau sholat 100 rakaat, tapi sedang sakit setruk kambuh. Ya tidak bisa. Padahal dapat taufik apa tidak? Tapi tidak dapat kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada yang punya kekuatan tapi tidak dapat taufik sehat wal afiat. Wah, masya Allah badannya kekar, besar dan sukses dalam bisnisnya. Pergi ke luar negeri keliling sudah sering. Ya. Bahkan kekuatan badannya lari 100 kilo enteng bagi dia. Tapi untuk pergi ke masjid tetangga aja susah. Padahal badannya kekar untuk sodakoh kepada orang miskin susah padahal miliaran keliling dunia untuk keliling dunia bisa tapi untuk pergi ke masjid di sebelah tidak jauh dari rumahnya susah tidak pernah kenapa itu tidak dapat tahu tidak dapat taufik kekuatan ada tapi taufik tidak ah taufik tidak ada harta ada kekuatan ada taufik tidak ada harus ada dua-duanya ada taufik dan juga ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap seseorang melakukan ibadah pasti ada kedua-duanya. Kalau kita sholat karena itu ada hidayat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga karena itu kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga dengan itu kalau kita melihat kepada itu, ini pelajaran yang kemarin, maka akan hilang penyakit ujub, sifat ujub dari diri kita. Ya, nah, kita sholat tadi ini atau kita tahajud kita baca Quran seharian ini alhamdulillah bisa lima juz misalnya dalam satu hari ini kemudian kita melihat alhamdulillah syukur kepada Allah yang memberi anak taufik hidayat sehingga anak ditakdirkan bisa membaca Al-Quran ditakdirkan diberi taufik hidayat petunjuk untuk baca Al-Quran Alhamdulillah Allah juga memberikan kekuatan kepada anak diberikan kesehatan senang apa enggak? senang ya senang karena itu Makanya ketika puasa Rasulullah SAW dalam fadilahnya salah satunya disebutkan ya lisoim farhatan farhatun inda fitri wa farhatun indah liqa'i rabbih orang yang berpuasa ini akan senang dua kali yang pertama senang ketika berbuka sudah ketawa duluan lupanya sudah hampir-hampir buka ini yang kelihatan es campur kan kelihatan kecoba kok kali kelihatannya kelihatan ah jadi ketika kita buka kita merasa tapi sebenarnya katanya Habib Idrus bin Umar al Habsi sebenarnya yang dimaksud Rasul senang ketika berbuka itu bukan senang karena kita makan Bukan senang karena kita minum, tapi karena senang karena Allah menakdirkan kita selesai sempurna puasanya kita. Alhamdulillah, kita makan buka berarti selesai. Alhamdulillah, ditakdirkan sama Allah kita bisa berpuasa hari ini. Dengan apa ditakdirkan oleh Allah? Diberi taufik, hidayat, diberi kekuatan. Coba tidak dikasih taufik. Walaupun dia muslim mukmin tapi tidak dapat hidayah dari Allah tidak berpuasa. Walaupun dia diberi taufik, tapi kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah, sakit-sakitan, tidak bisa puasa. Tapi Alhamdulillah, di hari itu, dia bisa berpuasa. Bahkan di hari itu dia sempurna. Tidak batal puasanya. Tidak diberikan si, uh, sakit gila misalnya. Anda kata di tengah hari ditakdirkan oleh Allah SWT gila. Kekuatan ada. Taufik hidayat ada. Tapi ditakdirkan gila sama Allah. Batal apa tidak puasanya? batal, tidak sah, tidak dapat puasa di akhirnya. Tapi ketika dia berbuka mengirim Allah Akbar, Allah Akbar sempurna. Alhamdulillah berarti Allah menakdirkan hari ini anak berpuasa dengan kekuatan Allah yang diberikan kepada aku. Dengan taufik dan hidayat Allah SWT yang diberikan kepada aku. Alhamdulillah sempurna puasaan hari ini. Senangnya karena itu sebenarnya. Bukan karena es campur. Kadang-kadang dari senangnya dengan makanan sampai belum azan pun makanan sudah ada di tangannya. Bahkan sebagian ada yang sudah di mulutnya. Padahal belum azan ini. Jadi tinggal azan Allah Akbar, Allah Akbar tinggal ditelan. <laughs> Dari senangnya makan dan minum sampai lupa untuk membaca doa. Padahal ketika itu kesempatan besar bagi yang berpuasa. Diberikan oleh Allah kesempatan berdoa dan dijamin doanya terkabul. Kapan itu? Ketika berbuka. Ketika berbuka khususnya. Itu jaminan. Makanya salaf itu kalau sudah berbuka sibuk dengan berdoa. Sibuk ya baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahaba dhama wa abtalatil urur وثبت الأجر إن شاء الله يا واسع الفضل اغفر لي ya kemudian dianjurkan dengan dibaca dengan membaca dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di situ diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca doa ini ya adim ya adim anta ilahi la ilaha khairuk اغفر ذنب العظيم فإنه لا يغفر ذنب العظيم إلا azim. Tiga kali diulang. Ya azim, ya azim. Anta ilahi, ya azim, ya azim. Wahai ya agung, ya agung. Wahai zat yang agung. Wahai zat yang agung dua kali. Anta ilahi, engkau adalah Tuhanku. La ilaha khairuk, tidak ada Tuhan selain engkau. Ilfir zambal adim. Ampunilah dosa-dosa yang yang besar Oh berarti kau tidak minta dosa yang kecil diampuni. Kalau dosa besar diampuni, apalagi? Ya, kecuali ampunilah ya Allah dosa-dosaku yang kecil ini ya Allah. Nah, itu perlu ditambah meminta ampunan dosa. Tapi kalau sudah mengampuni ya Allah dosa-dosaku yang besar, yang banyak ini yang ya kalau sudah dosa besar apalagi dosa yang ya yaghfir ya, zambal adim fa innahu la yaghfiru zambal adim illa al adim karena Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa yang besar kecuali yang maha besar yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alimuha auladakum wa ahlakum fa innaha kalimatun yuhibbullaha yuhibbuhullah wa rasuluh. Atau kama qal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajarkanlah doa ini kepada keluarga kalian, anak-anak kalian karena kalimat itu doa itu doa yang dicintai oleh Allah dan doa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ya kita minta dengan doa yang kita inginkan karena masing-masing permintaan mungkin beda-beda kan keinginan dan hajat manusia berbeda-beda minta masing-masing mungkin kalian ada yang butuh uang minta rizki minta uang ada yang mintanya cuma satu juta ada yang mintanya cuma 20 juta ada yang mau kaya raya ada ada yang minta jodoh ada kan ada yang minta ilmu yang barokah ada, ada yang minta bahagia dunia dan akhirat ada, masing-masing terserah. Keinginan kalian sesuai dengan semangat kalian meminta kepada Allah SWT. Bertambah semangatnya, bertambah besar permintaannya kepada Allah. Sedikit semangatnya ya permintaannya kepada Allah hanya sedih tergantung kalian. Ya, tentunya yang beruntung yang punya semangat yang besar meminta kepada Allah Subhanahu, minta semangatnya besar, sebagaimana Ka'ab bin Rabi'ah seorang sahabat yang selalu menunggu di depan pintu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang lamanya menunggu sampai debu padang pasir itu menutupi seluruh badannya. Sampai yang lewat ini tidak tahu kalau itu sebenarnya manusia, dikira debu. Kenapa kok menunggu di depan pintu Rasul? Ketika dibuka pintunya oleh Rasul SAW mendapatkannya Kenapa kok di sini mulai kapan? Mulai tadi pagi ya Rasul. Untuk apa endat? Aku khawatir, aku takut engkau buka pintu dan punya hajat mau menyuruh ini menyuruh itu tidak ada orang anak siap untuk mengabulkan hajatmu melaksanakan perintahmu ya Rasul coba ada siapa yang seperti ini panas ini Madinah bukan panasnya Bangil tapi panasnya Madinah Al Munawwarah ya, yang kadang 40 kadang 50 derajat Celcius kalau Surabaya ini Bangil kan 33, 31. Ini sampai 40 itu ringan biasa. Nah, dan sampai lebih. Rasul senang apa enggak? Rasul senang, senang alhamdulillah punya murid seperti ini. Punya murid seperti itu, masya Allah mengabulkan siap. Ya, bukan hanya diminta, bukan diperintah, dia melaksanakan enggak, belum diminta dia siap siapa tahu dibutuhkan siap itu murid yang cerdas itu murid yang baik jadi siap kapanpun tanpa disuruh ya. ketika itu Rasul SAW senang dari senangnya dari senangnya menawarkan permintaan kepada Kaab bin Rabi'ah is al masyitah kalau begitu kamu minta apapun yang kamu inginkan is al ini masyitah apapun yang kamu inginkan ma nakiro apapun ini syita yang kamu inginkan kalau kita yang dapat tawaran dari Rasulullah SAW seperti itu luar biasa ya kita akan minta semuanya kan tapi di sini dia hanya minta satu aja apa as'aluk murafaqataka fil jannah aku hanya minta satu ya Rasul aku ingin nanti di surga aku bersama kamu itu aja kira-kira permintaannya satu sedikit atau besar sedikit atau banyak sedikit satu tapi jumlahnya maknanya bah kalau sudah bersama Rasul di surga ya tentunya sudah mendapatkan segala-gala nah, ini ada Bika seti sujud kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta tapi yang penting syaratnya satu banyak sholat itu yang diminta oleh Rasul dan kamu nanti akan mendapatkan apa yang kamu minta ini ini yang disukai oleh Rasul jangan seperti di zaman Nabi Musa di zaman Nabi Musa di situ ada tawaran dari Nabi Musa kepada seorang petani yang mana ajus ajus Musa dinamakan ya bukan eh, bukan di zaman Nabi Musa itu itu seperti contoh seperti contoh di zaman Nabi Musa contoh sahabat Nabi SAW yaitu seorang wanita tua yang wanita tua ini memberitahu kepada Nabi Musa di mana letak jasad Nabi Allah Sulaiman yang tidak ada ta yang tahu kecuali seorang wanita yang tua tersebut karena Nabi Musa ketika itu diperintah oleh Allah untuk membawa jasad Nabi Sulaiman keluar tapi di situ Nabi Sulaiman, Musa tidak tahu di mana letaknya yang tahu hanya seorang wanita yang tu, tua akhirnya didatangi oleh Nabi Musa kemudian ditanyakan apa tahu apa tidak tahu kalau begitu di mana beritahu aku Aku tidak akan memberitahu dengan cuma-cuma gratis. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Dua permintaan. Karena Nabi Musa ini mau keluar dari Mesir untuk menyelamatkan umatnya dan membawa jasad Nabi Allah Sulaiman. Ya sudah, aku penuhi, penuhi permintaan kamu. Yang penting beritahu letaknya. Yang satu, dia sudah tua renta kan? Kembalikan aku menjadi mudah lagi bukan karena apa-apa ndak bukan nanti kalau muda bisa kawin lagi bisa cantik lagi tidak kenapa katanya dia karena kalau aku tua gini anak tidak bisa pergi keluar dari Mesir bersama kamu sudah tua tidak bisa jalan jadi kembalikan syaratnya kalau kamu bisa kembalikan aku muda lagi seperti dulu aku akan beritahu ya sudah beritahu sekarang oh kurang dua permintaan kan yang satu lagi apa yang satu lagi dengan syarat kamu menjamin aku bersama kamu nanti di surga Allah SWT ya. sama yang diminta dengan sahabat Nabi itu ya sudah kata Nabi Musa aku jamin aku memintakan jaminan dari Nabi Musa tentunya dia akan memintakan kepada Allah SWT dan doa seorang Nabi kalau meminta kepada Allah kira-kira dipenuhi apa enggak pasti dipenuhi ya itulah yang diartikan oleh mereka kalau ada seorang Nabi aku jamin kamu masuk surga memangnya Nabi yang masukkan surga itu nabi apa Allah? Allah. Ya, bahkan juga kita dapatkan sebagian orang wali. Ya, seorang wali mengatakan, "Aku jamin kamu masuk surga." Ada apa enggak? Ada. Dan banyak cerita-cerita. Kalau kita ceritakan sampai maghrib selesai. Ya, dan muhim ada. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mengingkari, kenapa itu orang wali mengatakan, "Wah, oh, jamin kamu masuk surga?" bahkan yang banyak yang mengatakan kalau siapapun yang bisa memandang kepadaku pasti dia masuk surga. Maksudnya apa? Maksudnya nanti orang wali itu akan mendoakan, akan memintakan kepada Allah supaya orang tersebut masuk surga. Dan kalau orang wali yang berdoa, kira-kira dikabulkan apa enggak? Ya, Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtu kuntu sam'ahun الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها wala in sa'alani di sini wala in sa'alani la u'tiyanna dan jika sudah aku cintai dia siapa yang dicintai oleh Allah wali-wali Allah pasti dicintai oleh Allah la in sa'alani la u'tiyanna dan kalau dia meminta kepadaku la u'tiyanna lamnya lam taukid u'tiyanna nunnya nun pasti aku akan memberi permintaannya memenuhi permintaannya. Wala ini sta'adani la uizannah. Dan kalau dia berlindung denganku dari ke segala keburukan, pasti aku lin lindungi. Itu orang wali. Jadi kalau ada orang wali yang menjamin masuk surga atau kamu masuk surga, itu artinya didoa. Itu artinya didoakan dan doanya orang wali mustah mustajab. Nah, itulah contoh sahabat Nabi dan uh, ajus seorang wanita tua di zaman Nabi Musa yang mempunyai semangat yang besar kepada Allah Subhanahu taala, harapan yang besar kepada Allah Subhanahu taala, permintaan yang besar kepada Allah. Jadi kalau minta-minta yang besar. Minta yang besar bukan berarti tidak boleh minta yang kecil. Minta yang kecil pun tidak apa-apa, tapi yang besar pun jangan dilupakan. Minta segalanya. Is'alullaha kulla hatal milih kata Rasulullah SAW. Mintalah kepada Allah apapun, walaupun garam kamu minta. Mau masak kok garam tidak ada ya? Ya Allah doa dulu. Ya Allah minta garam ya Allah. Dianjurkan oleh Rasul, minta garam, minta korek api, tahu-tahu habis. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang kecil, apalagi yang besar minta kepada Allah. Tapi yang besar ini yang penting. Jangan hanya mintanya yang kecil-kecil, mintanya cuma minta jodoh aja, mintanya cuma minta harta aja, mintanya tidak ada artinya ini ya, tidak besar, nilainya tidak banyak, tapi minta bahagia dunia akhirat minta bersama Rasul di surga, minta bisa memandang kepada zat Allah, minta bisa bergandengan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Itu adalah permintaan-permintaan yang agung, itu permintaan yang besar berarti menunjukkan jiwanya dia itu jiwa yang mempunyai semangat yang besar, jiwa yang bersih dan biasanya jiwa yang bersih yang mempunyai semangat yang besar itu, jiwanya bersih, hatinya bersih, baru dia biasanya kalau berdoa dan meminta punya permintaan yang besar. Ya, bahkan sebagian daripada sahabat Nabi yang ditawari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, is'al masyita. Pernah ada sahabat yang lain ditawari oleh Rasul is'al masyita. Seorang peng, uh, pengembala kambing, hanya pengembala kambing yang yang dia mengembala kambing untuk orang. Akhirnya Rasul menawarkan kepadanya untuk meminta apapun yang dia minta. Apa yang dia minta? Ya Rasul, atruk as'aluk samanin syah. Aku mau meminta ya Rasul kepadamu 80 ekor kambing. Rasul menyuruh dia meminta apapun yang diminta 80 ekor. Jadi kalau orang cinta dunia itu sudah banyak 80 ekor kambing. Tidak mikir dia minta akhirat, tidak mikir minta surga, minta bersama Rasul, memandang zat Allah, tidak. Yang diminta samanin laksa. samanin honam, 80 ekor kambing. Bahkan sampai Rasul ini kasihan mungkin dia berubah pikiran atau mungkin meminta tambahan ya. Tidak ada lagi yang kamu minta. Mungkin ada menambah lagi yang kamu minta. Oh ya ada lagi ya Rasul satu. Apa itu? Ya ra'i. Atau aku kepingin budak yang mengembala kambing anak nantinya. <laughs> itu yang diminta. Ya, itulah kemudian Rasul mengatakan, Ajuz Musa ahzam minnak. Perempuan wanita tua di zaman Nabi Musa lebih semangat permintaannya daripada kamu ini. Kamu tidak punya semangat mintanya cuma itu kambing. Nah, kambing sebentar aja sudah hilang. Tadi kita bicara apa? Tadi sampai mana ini? Hmm? Nah, faedah uh, amilta itu kita lihat. Kalau kita melakukan ketaatan-ketaatan, maka boleh katanya beliau Imamul Hadad boleh kita melihat awalnya. Apa itu awalnya? awalnya kita tidak bisa melakukan ibadah, sholat dan seterusnya kecuali dengan taufik hidayat Allah subhanahu wa taala dan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Nah mungkin. Ya, kalau kita melihat kepada itu, kita tidak ujub, kita, kita tidak sombong, kita tidak merasa lebih baik dari yang lain yang tidak ibadah. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan anak ini. Karena Allah lah yang menakdirkan anak ibadah. Karena Allah lah bukan dari anak tapi dari Allah. Allah yang menakdirkan anak bisa sholat. Allah yang menakdirkan anak bisa mengaji sehingga tidak ujub. Ya, tapi boleh juga kalau kamu mau melakukan ibadah, kalau kamu melakukan ibadah melihat akhirnya. Apa yang dimaksud akhirnya? Kalau kamu melakukan amal ibadah seperti sholat, kamu akan mendapatkan balasan sur surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo sholat. Setelah sholat, kamu menghadirkan dalam hati alhamdulillah bisa sholat, anak akan mendapatkan surga Allah. Nikmat surga Allah itu ya di situ bisa makan makanan yang enak bisa ada bidadari ada bidadara juga ya ada bidadara apa enggak ya karena di surga kan semuanya ada katanya jadi kalau bidadari ada ya bidadara juga jadi apapun ada kan mau minta apapun ya, dia melihat kepada itu kalau anak sholat anak akan diberikan surga oleh Allah maka dengan itu dia akan semangat untuk beribadah. Ayo sholat sholat nanti masuk surga. Biasanya anak kecil yang biasanya gitu ya. Ya kalau kamu sholat nanti kamu dapat masuk surga. Ya, kita pun biasa anak kecil juga sebenarnya sih. Kita pun sebenarnya sholat karena kebanyakan ya karena ingin surga kan. Ya ingin surga apa ingin neraka? Kita sholat kan karena kita takut dari neraka, karena kita juga masuk surga. Ada kata walaupun sholat tidak masuk surga tetap masuk neraka mungkin kita tidak sholat ya kan berarti kita sholat karena karena surga ya apa apa tapi tidak sempurna seperti itu yang lebih sempurna itu kalau kita ibadah karena Allah bukan karena surganya Allah ibadah karena Allah Kenapa kamu ibadah? Takut masuk neraka. Tidak iba, tidak sempurna. Kenapa kamu ibadah? Anak kepingin masuk surga. Tidak sempurna. Kenapa kamu ibadah? Ya karena anak budak daripada Allah. Yang budak itu ya tugasnya melayani tuannya, melayani Allah, apalagi ini perintahnya Allah. Seorang budak harus taat kepada perintah Allah. Kalau misalnya kalian punya budak seperti itu, ada budak ya diperintahkan untuk melakukan sesuatu dia taat, dia laksanakan. Kenapa? Karena dia takut dihukum. Tapi dia melaksanakan, tapi alasannya karena takut dihukum hukum karena kalau tidak dilaksanakan perintah tuannya dia akan dipukul akan disiksa yang kedua ada lagi budak yang diperintah oleh orang oleh tuannya dia melaksanakan karena apa karena dijanjikan diberikan hadiah oleh tuannya ayo eh, kalau kamu melaksanakan perintah anak, anak nanti beri uang anak beri makanan anak beri bagi pakaian dan seterusnya semangat dia akhirnya yang satu lagi diperintah oleh tuannya tidak mengharap balasan, tidak juga takut dari hukuman, tapi memang ya karena dia budak yang baik, karena dia budak ya tugasnya harus melayani tuannya. Kira-kira yang paling disenangi yang mana? Ya, tentunya yang paling disenangi yang ketiga. Ya, walaupun tiga-tiganya semuanya Masya Allah Semuanya kan melaksanakan perintah tuannya ya Tidak ada yang melanggar Kalau ada yang perintah oleh tuannya Tidak mau, pukul dihukum itu jelas Tidak baik, tapi tiga-tiganya baik tapi di antara mereka yang paling baik adalah yang ketiga. Ya, karena kalau misalnya kita beribadah hanya karena ingin masuk surga Allah, kita ibadah karena takut masuk nerakanya Allah, berarti kalau tidak ada surga, tidak ada neraka, kita tidak i, apakah Allah tidak pantas di, disembah? Kalau tidak ada surga, tidak ada neraka, ya tetap Allah pantas untuk disembah walaupun tidak ada surga, walaupun tidak ada neraka. Jadi ikhlaskan ya ketika kita ibadah bukan karena kita kepingin dari Allah surga walaupun sebenarnya ya perasaan dalam hati ya sebenarnya ya tetap kepingin tapi kalau bisa kalau bisa berarti itu orang yang benar-benar ikhlas murni ikhlasnya karena Allah walaupun juga kalau kalian ibadah karena surga Allah juga tidak dianggap riak, tetap diterima oleh Allah tapi tidak sempur sempurna yang lebih sempurna tadi itu nah, jadi kalau kita melihat balasan Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang beribadah berupa surga, maka kita akan semangat untuk wah kita nanti dapat surga. Nanti derajatnya lebih tinggi setiap kali lebih banyak kita beramal, setiap kali itulah derajat kita lebih tinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berpikiran seperti itu yang pertama, boleh yang kedua, tapi dikatakan tadi yang pertama atam. Yang pertama lebih sempur. Jadi lebih baik kalau kita ibadah jangan lihat surga. Tapi kita melihat taufik dan hidayat Allah yang diberikan kepada kita serta kekuatan yang diberikan kepada kita. Wa idza waqa'at minkal ma'siyah. Dan jika waqa'at terjadi minka darimu maksiat, kemaksiatan, fa iyyaka maka hati-hati. Fa iyyaka antandur ila bidayatiha, maka hati-hati jangan kamu melihat kepada awalnya. Allati hiya takdir. Yang mana awalnya adalah takdirnya takdir Allah Fayad'uka ilal ihtijat Allah akan membuat kamu hal itu akan membuat kamu ihtijat Allah, protes kepada Allah. bahwa a'dham minal maksiyah. Yang protes kepada Allah itu lebih besar dosanya daripada maksiat itu sen. Walakin yabahi akan tetapi dianjurkan antanzura fi nihayati fi nihayatiha kamu melihat di akhirnya, di akhir apa? Ya akhir maksiatnya. Apa itu akhir daripada maksiat, ujung daripada maksiat? adalah alimul ikhob, Yaitu hukuman siksaan yang pe pedih, wasadidul adab, adab yang be besar wa indahu tubadir ila taubah maka di saat itu kamu segera untuk bertaubat wa ta'dum ar-rahbah dan menjadi besar sifat takut kamu kepada Allah Subhanahu. Nah, ini sekarang kebalikannya. Kalau tadi kalau kita ibadah, sekarang kalau kita kalau kita maksiat. Kalau kita memandang maksiat, itu jangan memandang maksiat awalnya, tidak boleh. Kalau tadi kalau kita melakukan ibadah, kita malah lebih sempurna melihat awalnya kan gitu. Kita tadi ibadah, sholat duhur, sholat asar, bisa ngaji berapa juz tadi belajar juga. Ya kita lihat awalnya itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, semuanya diberi hidayat oleh Allah dengan kekuatan diberikan oleh Allah, ya kan gitu. Tapi kalau maksiat jangan, Hari ini kita maksiat. Tadi maksiat, satu jam kita maksiat. Kemudian kita lihat awalnya. Itu kan takdirnya Allah. Betul apa enggak takdirnya Allah? Betul apa enggak? Betul. Hah? Bismillah walhamdulillah wal khair syarru Nah, kebaikan kejelekan semuanya kehendak bimasyiatillah, kehendak Allah. Mau itu kebaikan, mau itu kejelekan, semuanya itu adalah keinginan dan takdir Allah. Semuanya takdir Allah. Ya, kalau kita maksiat itu pun juga termasuk ya takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan karena keinginan Allah. Wa ma ramaita is ramaita walakinallaha dan tatkala kita melempar, bukan kita yang melempar sesungguhnya itu yang melempar adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita ini harus beriman kepada syariat dan sekaligus juga beriman kepada hakikat. Kita beriman kepada syariat tapi tidak beriman kepada hakikat. Tidak sempurna, salah itu masih kurang. Iman kepada syariat tapi tidak beriman kepada hakikat. Ya. Misalnya kalau ada orang yang membunuh. Ya kalau ada orang yang membunuh berarti yang mena- kalau kita melihat kepada syariat ya berarti hukumannya apa digisos dibunuh ya kan benar itu kan nah, tapi juga harus kita melihat kepada hakikat yang hakikat itu yang sebenarnya membunuh itu sebenarnya hakikatnya adalah Allah ya itu yang tadi ayat kumaromaita isromaita walakin Allah ketika kamu melempar, bukan kamu sebenarnya yang melempar, tapi Allah. Karena semuanya kita bergerak karena Allah, keinginan Allah, semuanya karena Allah. Jadi yang melakukan hakikatnya itu adalah Allah. Ya, kita beriman. Kalau kita tidak meyakini itu, itu syirik loh. Enggak, diri kita sendiri yang melakukan, bukan karena Allah ini. Anak sendiri, anak mukul meja ini. Siapa yang mukul coba? Allah apa anak ini? itu semuanya Allah. Jadi ini siapa yang nakdirkan? Ini Allah. Anda bergerak sekarang ini. Oh itu kan Ustaz sendiri. Enggak. Dan Allah. Allah yang nakdirkan sudah ini keinginan Allah. Kalau kita katakan, enggak ini karena kekuatan anak sendiri, keinginan anak sendiri. Allah tidak inginkan untuk tangan anak bergerak, tapi anak yang gerak. Oh, Allah padahal tidak inginkan tuh. Berarti anak murtad keluar dari agama kalau anak berkeyakinan seperti itu. Ya semuanya dengan takdir Allah, semuanya dengan keinginan Allah, semuanya dengan ketentuan Allah. Ya, makanya tidak boleh kalau kita ke dokter, kita sakit, alhamdulillah berapa hari kita sembuh. tidak boleh kita katakan ya bahwa alhamdulillah yang kita katakan kalau bukan karena dokter tersebut mungkin anak tidak sembuh. Oh, dokter itu menyembuhkan anak. Yang memangnya menyembuhkan siapa? Yang menyembuhkan dokter apa Allah? Dokter itu hanya wasilah, hanya sebab hati-hati. Kalau ngomong seperti itu, harus dalam hati ya karena dokter itu anak sembuh harus dalam hati maksudnya karena sebabnya karena wasilahnya karena perantara dokter itu tapi sebenarnya yang menyembuhkan adalah Allah bukan dokter dokter itu menyembuhkan anak jangan sampai tidak ada perasaan itu kalau punya perasaan dokter yang menyembuhkan tanpa melihat kepada Allah ya berarti itu namanya mus musyrik, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Junaid mengatakan, aku tuh tidak pernah syirik kepada Allah kecuali sekali, Imam Junaid. Kapan sekali? Pernah aku minum susu. Akhirnya perut anak kembung sakit perut. Akhirnya anak mengatakan, "Darrani hadal laban." Susu yang aku minum tadi membuat perutku sakit. Akhirnya aku menjadi sadar kalimat itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aku mengatakan susu itu yang membuat perutku sakit. Padahal yang membuat perutnya sakit siapa? Allah SWT. Itulah syirik satu-satunya yang aku lakukan di waktu hidupku seumur hidupku. Nah, jadi hati-hati. Ya, kalau misalnya kita bisa mengatakan kalau karena bukan perantara dokter itu aku tidak sembuh. Alhamdulillah karena sebab perantara dokter itu aku sembuh. Jadi perantara karena sebab. Tapi kalau kita mengatakan pun ah dokter itu yang menyembuhkan anak dalam hati maksudnya karena sebabnya wasilahnya harus ada itu ya karena segala sesuatu bukan karena dengan sendirinya tapi karena all api membakar karena api apa karena Allah kalau karena api membakar dengan sendirinya bukan karena Allah api tidak akan membakar Nabi Ibrahim kan gitu kan pasti akan membakar Nabi Ibrahim kenapa kok api tidak membakar Nabi Ibrahim padahal api itu api yang luar biasa besarnya sedangkan eh, Nabi Ibrahim manusia yang lemah dibakar api yang besar seperti itu normalnya sudah habis tapi kenapa kena bakar? Karena tidak ada keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk membakar api tersebut untuk bisa api itu membakar. Pisau bisa memotong karena pisaunya apa karena Allah yang memotong itu? Karena Allah. Ya, Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail sudah disembelih itu. Tapi tidak mempan, disembelih tidak mempan. Kalau karena pisaunya yang memotong, ya pasti Nabi Ismail sudah mening, sudah tersembelih itu. Tapi Allah tidak menakdirkan, tidak berjalan dengan takdir Allah. Jadi semuanya berjalan dengan takdir dan keinginan dan ketentuan Allah Subhanahu tapi ya, tapi kalau maksiat jangan seperti itu. Kalau kita maksiat jangan melihat takdirnya Allah. Seperti tadi dikatakan Imamul Hadar. Eh, kamu maksiat. Iya, tapi ya itulah takdir Allah soalnya. <laughs> ya itu sudah ketentuannya Allah, jangan. Akhirnya kita tidak merasa bersalah Akhirnya besok maksiat lagi. Loh kok maksiat lagi? Ya kan ketentuan Allah maksiat lagi anak. Ya terus menerus akhirnya tidak ada rasa takut, tidak ada rasa menyesal karena semuanya dianggap Allah yang melakukan. Akhirnya ujung-ujung dia meninggal suul khotimah, meninggal dalam keadaan masuk neraka Allah SWT. Nah, jangan melihat kepada takdirnya Allah kalau kita maksiat. Sama kepada iblis. Iblis mengatakan seperti itu juga. Ya Allah, kenapa engkau hukum aku ya Allah? Padahal itu kan takdirnya Allah ketika diperintah iblis untuk sujud kepada siapa? Nabi Adam menolak. Kan takdirnya Allah Anda. Walaupun kebaik keburukan takdirnya Allah, pun maksiat takdirnya Allah iya. Tapi Allah kenapa kok menghukum iblis? Nah, itu ditanyakan oleh iblis. Padahal itu takdir Allah, keinginan Allah. Allah tanya, "Engkau tahu keinginanku itu kamu tidak sujud? Engkau tahunya setelah kamu menolak ketika aku perintah apa setelahnya? Sebelum menolak apa setelahnya?" dan setelahnya. Tadi maksiat misalnya, ada seorang maksiat tadi. Wah itu kan takdirnya Allah, bukan karena anak, Karena Allah yang menginginkan itu. Tidak mungkin anak bisa menghindarkan karena kalau itu ketentuan Allah. Kamu tahunya itu ketentuannya Allah sebelum maksiat apa setelah maksiat? Sebelum maksiat, setelah maksiat. Sebelum maksiat kamu belum tahu ketentuan Allah. Ya, berarti ketika kamu maksiat belum tahu itu menjadi ketentuan Allah SWT karena sebab itu Allah menghukum iblis. Ya, tahunya setelah kita melakukan. Ketika kita sekarang melakukan, ketika kita sebelum melakukan kita tidak tahu apa ketentuan Allah apa Allah menentukan kita melakukan maksiat atau tidak karena kita tidak tahu kita kemudian maksiat nah, berarti kita memilih untuk melanggar perintah Allah swt maka dengan sebab itu Allah menghukum orang-orang yang bermaksiat walaupun maksiat itu sebenarnya takdir takdir daripada Allah subhanahu nah, bisa dikahatuk katanya Allah maka dengan sebab itu aku hukum kamu iblis itu nah, pernah jadi kalau kamu maksiat jangan melihat kepada takdirnya Allah, tapi melihat kepada akhir daripada maksiat itu sendiri, ujung daripada maksiat. Apa ujungnya? Siksaan Allah, neraka Allah. Ya Allah, nama maksiat, setiap maksiat pasti akan dihukum. Fama ya'man miskala zaratin khaira ya rahma ya'man miskala zaratin. Innal abrara la fi na'im, wa innal fujara yang baik-baik yang melakukan kebaikan masuk surga dapat nikmat yang melakukan kemaksiatan dapat neraka jahim Nah, jadi kalau maksiat jangan melihat awalnya, tapi melihat ah akhirnya allah nanti anak dosa maksud maksiat nanti dihisap sama Allah sementara anak takut anak mau taubat nah, jadi taubat dia jadi takut kepada Allah jangan ah itu kan takdirnya Allah jangan nah, walakin nyambahi sudah tadi ya ya kemudian kita pindah kitab Samus Munirah Nah, yang kedelapan. Al-faidah as-saminah law aliman an-nasu 'azamah manzilah Ramadan indallahi ta'ala wa indal malaika wal anbiya. Oh, ini sudah nih ya. Sudah mana ini? Saumu Ramadan yang ke-10. Min khususiyat hadhil ummah kama zakarahu al-Hafidz As-Suyuti. Apa? itu kan belum apa sudah oh cetakan yang lama soman nabi ya tidak apa-apa soman nabi sallallahu alaihi wasallam tis'a ramadhanat wahidan kamilan salasina yauman wa niatan nawagis tit'atan wa isrina yauman Nabi Sosam puasa Ramadan Berapa kali Nabi Sosam puasa Ramadan? Sembilan kali kan sebelumnya kita sudah kita baca bahwasanya Ramadan puasa Ramadan itu diwajibkan kepada umat Islam ini kapan? Tahun keberapa? Ya, kemarin sudah lewat tahun kedua Hijriah. Jadi tahun kedua sudah puasa Ramadan. Dan tahun kedua Hijriah. Mulai puasa Ramadan wajib itu tahun kedua Hijriah. Berarti kalau melihat tahun 2 Hijriah sampai wafatnya Nabi, Berarti Nabi puasa Ramadan berapa kali? Sembilan kali. Karena Nabi wafat kapan? Tahun tahun 10 Hijriah. Karena Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah 10 ta tahun. Dan tanggalan Hijriah itu dimulai semenjak Hij hijrah hijrahnya Nabi SAW dan sahabat sahabat beliau. Jadi Nabi 10 tahun. Nah, ini tahun kedua daripada hijrah. Tahun kedua ketika Nabi di Madinah. Tahun kedua puasa. Ya kan berarti tahun pertama tidak 10 tahun Nabi di Madinah. Tahun kedua puasa, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai tahun ke-10 berarti Nabi puasa 9 kali. Puasa Ramadan 9 kali. Dari 9 kali Nabi SAW puasa Ramadan itu wahidan kamilan hanya satu kali aja yang sempurna bulannya maksudnya sempurna bulannya 30 hari karena bulan dalam hijriyah bisa 30, bisa 29. Nah, Nabi puasa sempurna 30 hari hanya satu Ramadan aja. Sisanya berapa Ramadan? 8 Ramadan sisanya Nabi berpuasa nagis puasanya cuma 29 hari. Paham ya? Nah, Kenapa kok ditakdirkan seperti itu? Kok ditakdirkan Nabi hanya puasa kamil sempurna bulannya itu hanya satu kali, sisanya semuanya delapan kali itu la alal hikmah fi dzalik tatmin nufus man yasumuhu nakison min ummatih yaitu menenangkan menenangkan jiwa orang yang berpuasa Ramadan dalam keadaan puasa Ramadan tersebut najis kurang. Jadi kalau misalnya ada umat Nabi ditakdirkan puasa Ramadannya misalnya nagis 29 ya Allah 29 susah nah kenapa karena Ramadannya 29 kepinginnya berapa kepinginnya 30 kan gitu kan kalian gitu apa enggak <laughs> mudah-mudahan 29 kan yang normal seperti itu kalau kalian kepingin 29 hari itu tidak normal asan 29 aja biar cepat hari raya Ya, kalau orang-orang terdahulu atau orang yang soleh, orang yang baik pasti kepingin Ramadan itu sempurna 30 hari. Bahkan kepingin Ramadan itu sepanjang sepanjang tahun Ramadan. Kepingin apa enggak? Tiap hari puasa akhirnya. Ya, kalau bisa. Ya. Tapi orang yang nyesal, sedih karena puasanya Ramadannya hanya 29 hari menjadi tenang menjadi terhibur. Karena apa? Mengingat Nabi. Oh iya, Nabi aja puasanya kebanyakan apa? Kebanyakan nagis tidak kamil. Ah, berarti sama dengan Nabi. Tidak apa-apalah. Walaupun tidak puasa 30, tapi sama dengan nah Nabi yang puasanya kebanyakannya hanya 29 ha. Nah, menjadi tenang. Wa tambi ala musawat ala musawatin nagis lil kamil min haitsu sawab al mutaratib ala asli suami Ramadan dan itu juga memberikan isyarat bahwasanya puasa orang yang nagis dengan puasa orang yang kamil itu pahalanya sama dari segi puasa Ramadannya. Kan dikatakan man shoma Ramadan imanan wahtisaban hufiro lahu Mata taqaddama min zami barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman imanan maksudnya percaya dengan janji Allah percaya dengan balasan Allah wahtisaban ikhlas karena Allah hufiralahu ma taqaddama min akan diampuni apa yang diampuni ma taqaddama min semua dosa yang telah berlalu darinya semua dosa yang telah berlalu darinya akan diampuni oleh Allah kira-kira fadilah ini sama apa ndak bagi yang puasa nagis ataupun puasa yang kamil ya sama aja Oh enggak, kamu kan nagis. Kalau kamu tidak diampuni semua dosa, separuhnya karena nagis soalnya. Kan Jadi semua pahala, semua keutamaan yang berkaitan dengan puasa Ramadan itu tidak dibedakan mau puasa Ramadannya kamil, mau puasa Ramadannya nagis, tidak ada bedanya. Kalau dibedakan pasti berarti merendahkan Nabi karena Nabi sendiri kebanyakan puasanya nah oh Nabi nagis berarti tidak sempurna tidak sama aja puasanya nagis mau kamil tetap keutamaan puasa Ramadan ya. Itu sah sama. Tapi tidak be, tidak sama dan berbeda dari segi yang lain. Dari segi apa? La min haisu mazada bihil kamil alan nagis. Tapi berbeda daripada dari segi min saumil yaumiz zaid wa fitrih yaitu dari segi puasa tambahan satu hari kemudian berbuka tambahan satu hari wasuhuri dan bersaur tambahan satu hari Fa inna maka hal itu amrun sesuatu ya Fuku bihil kamil alan nagis yang mengungguli orang yang puasanya kamil mengungguli orang yang puasanya nagis jadi kalau di daerah kita puasanya kamil di daerah lain puasanya nagis kan bisa jadikan seperti itu daerah lain kamil, nagis daerah kita kamil kita lebih banyak pahalanya kalau fadilah-fadilah keutamaan yang berkaitan dengan puasa Ramadan sama aja tapi dari segi yang lain, dari segi pahala yang lain berbeda. Dari segi apa? Kita puasa lebih banyak, ya kan? Ajruki ala qadri nasabiki. Tergantung pahala kamu kata Rasulullah SAW bergantung kepada capek kamu. Tambah berat, tambah capek, tambah lama berarti tambah bah, tambah banyak pahalanya. Ya, karena kita puasanya 30 hari jelas puasa kita lebih banyak, berarti pahalanya kita lebih banyak. Kemudian kita kalau puasanya satu hari berarti bukannya lebih banyak buka itu kan pahala. Ya, ya dikatakan oleh Rasul, la yazalun nas bi khairin ma ajjalu fitra wa akharus ya tasaharu fa ina fi suhuri baroka berbuka bersaurlah karena dalam sahur itu ada baroka dan senantiasa manusia dalam keadaan baik selama dia mempercepat buka dan memperlambat sahur itu kan kebaikan-kebaikan baroka baroka yang dia dapatkan dengan tambahan satu hari tentunya berbe berbeda ya oleh karena itu Nah, kemudian yang ke-12, yahrum i'anatul kafir fi Ramadan ala ma la yahil indana kal akal wasul fi nahar. Nah, ini banyak yang menjadi pembicaraan di antara mereka. Apa hukumnya? Apa hukumnya membuka warung di siang hari Ramadan? Menjual makanan di siang hari Ramadan. Kalau menjual makanan, membuka warung di malam hari, ya enggak apa-apa. Tapi ini menjualnya di siang hari. Nah, kan banyak orang yang bertanya ini. Kemarin aja ada yang tanya. Nah, maka kita katakan menjualnya kepada siapa? Kalau menjualnya kepada orang-orang yang tidak wajib berpuasa, maka hukumnya boleh. Menjual makanan kepada orang-orang yang tidak wajib berpuasa. Musafir misalnya atau anak kecil atau orang gila atau orang yang perempuan yang sedang head apa-apa. Tapi kalau menjual makanan kepada orang yang wajib puasa bale agil bukan musafir membeli makanan kepada e, menjual makanan kepada mereka ya dan digunakan untuk makan ya di siang hari Ramadan yaitu hukumnya dosa karena berarti membantu orang lain berbuat membantu orang lain berbuat maksiat Ya, jangankan menjual makanan kepada seorang muslim yang wajib puasa, kepada orang kafir yang tidak wajib puasa pun haram. Orang kafir sebenarnya tidak wajib puasa kan? Orang kafir asli hanya wajib masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam baru wajib puasa, wajib sholat. Selama belum masuk Islam tidak wajib puasa. pun. Oleh karena itu kalau orang kafir masuk Islam tidak wajib kodok puasa, tidak wajib kodok sholat. Kenapa? Selama dia kafir tidak wajib puasa dan tidak wajib sholat. Sholat kalau kita katakan orang kafir wajib sholat, wajib puasa, ya kalau masuk Islam wajib kodok itu karena di waktu dia kafir sudah wajib. Tapi kita katakan di waktu kafir tidak wajib, sehingga ketika masuk Islam tidak wajib di tidak wajib di kodok. Tapi dari segi tuntutan di dunia. Tapi kalau dari segi tuntutan di akhirat tetap orang kafir akan disalahkan karena tidak puasa. Orang kafir akan disalahkan karena tidak sholat. Dikatakan dalam ayat, "Masalah kaum fi sakhar, qalu lam nakum minal musallin walam nakunut imul miskin. Kenapa kamu berada di neraka sakor? Mereka orang kafir menjawab, ya, lam naku minal musallin karena kami tidak sholat, walam nut imul miskin dan kami juga tidak memberikan makanan kepada orang miskin zakat wa kunna nakhudu ma'al khaidin dan kami ngobrol dengan orang-orang yang ngobrol dengan obrolan yang tidak baik berarti mereka juga disiksa sama Allah karena sebab tidak sholat karena sebab tidak zakat karena sebab maksiat ya yang obrol, siksaan tersebut melebihi daripada siksaan kekufuran itu sendiri karena dia kafir disiksa selain itu orang kafir pun juga akan disiksa karena maksiat jadi orang kafir itu di neraka berbeda-beda juga ya derajatnya bukan derajatnya darokatnya kedudukannya atau uh, ukuran siksaan Allah Subhanahu wa taala yang diterima kalau di surga ada derajat di sur di neraka ada darokat Ya, berbeda-beda ukuran siksaan Allah. Jadi orang kafir dua orang ini, yang satu lebih banyak siksaannya. Kenapa? Selain kafir, tapi banyak maksiat, suka mencuri, suka berzina, minum homa dan seterusnya. Yang satu walaupun kafir tapi orang bang baik misalnya. Berbeda siksaannya. Nah, jadi orang kafir akan disiksa juga dengan sebab tidak sholat, tidak tidak puasa dan seterusnya. Tapi itu tuntutan akhirat, tuntutan dunia tidak. Nah, oleh karena itu dikatakan di sini, orang kafir pun kalau membeli makanan kepada orang muslim tidak boleh dilayani tidak boleh dijual kepada orang kafir makanan tersebut kalau kita menjual berarti kita membantu orang kafir maksiat kepada Allah subhanahu paham ya nah ini orang kafir apalagi ini kan orang kafir haram membantu orang kafir di waktu Ramadan untuk apa melakukan sesuatu yang tidak halal kita lakukan seperti makan dan minum termasuk membantu di sini adalah menjual makanan, menjual minum. Bidiafatin baik menjamu baik juga menjamu. Jadi karena orang kafir kita jamu, kan dia orang kafir tidak puasa, anda tidak boleh haram. Apalagi orang mus, orang muslim yang wajib puasa, kama ghairiha atau dengan jamuan atau dengan sebab yang lain, kama fi kawi. Wa min zalika termasuk daripada hal tersebut yang diharamkan ta'uhu al-gahwa, memberikan kopi aja. Berikan kopi kepada orang kafir berarti ha haram. Berikan kopi kepada orang yang tidak berpuasa yang wajib puasa ya. Maka hukumnya ha ngasih rokok berarti hukumnya ha haram. Wal amr bihi atau memerintahkan, bukan memberi. Tidak memberi kopi, tidak memberikan kopi tapi dia memerintahkan minum kopi itu. Ya sama aja hukumnya ha haram ya. Mungkin ada yang bertanya? Sudah. Itu aja. Takut azan seperti kemarin ya. Jadi, apakah ada tanda taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, memang diterima atau tidak diterima itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ibadah kita itu sendiri diterima atau tidak diterima hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kita tidak tahu ya bahkan ya kalau seseorang misalnya diterima ibadahnya dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Taala kemudian kita maksiat kepada Allah maksiat lagi maka itu tidak me, atau tidak merusak dan tidak membatalkan taubat yang sebelumnya kalau diterima oleh Allah jadi kita maksiat ini kemudian kita taubat dengan syarat-syarat taubat diterima oleh Allah taubatnya, hapus sama Allah dosa kita. Tapi besok maksiat lagi. Besok maksiat lagi, tapi taubat lagi setelahnya maksiat. Diterima apa enggak? Masih diterima. Besoknya lagi maksiat lagi, hatta tiap hari, enggak apa-apa. Istiqomah tiap hari, tapi istiqomah taubatnya ya. ya. Jangan hanya istiqomah maksiatnya. Tapi taubatnya istiqomah dan taubatnya harus memenuhi syarat ya. Salah satu syarat taubatnya harus niat tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Nah, itu salah satu syarat tobat. Maksiat sekarang. Nyesel. Itu salah satu syarat. Menyesal. Dia tinggalkan maksiat itu. Kemudian dalam hati, niat. Anda tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Selama-lamanya. Bukan dalam hati. Anda tidak mengulangi lagi-lagi. Kecuali nanti kalau kepepet. Itu berarti tidak niat selama-lamanya itu kan. Nah, jadi kalau sudah ada niat tidak mau mengulangi lagi selama-lamanya, maka taubatnya sah, dihapus oleh Allah, diampuni oleh Allah, Nanti kalau misalnya maksiat lagi, ya berarti itu dosa baru. Perlu taubat bah, baru. Taubat lagi dengan syarat-syarat yang tadi. Diterima lagi sama Allah, dihapus terus tiap hari tidak apa-apa. Karena ada riwayat yang seperti itu. Seorang hamba berbuat maksiat, kemudian dilaporkan oleh malaikat kepada Allah SWT. Kemudian ditanya oleh Allah, apakah dia tahu kalau dia punya Tuhan yang bernama Allah? Ya, dan Allah mengampuni dosa-dosa. Ya, dia tahu kalau dan dia bertobat. Ya sudah, ampuni malaikat lagi keesokan harinya datang lagi melaporkan Allah lebih tahu laporkan begitu lagi ya Allah yang kemarin hamba itu yang taubat ternyata masih ada lagi sekarang tapi dia apa mengetahui kalau dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosanya iya aku ampuni dosa-dosanya ke hari ketiga gitu terus setiap itu kali Allah menjawab tetap aku ampuni dosa walaupun berulang kali selama dia bertau bertobat dengan taubat yang nasuhah kalau tanda diterima atau tidak diterima, ya tidak pernah didengar. Yang jelas mungkin kalau tanda diterima oleh Allah SWT biasanya, biasanya ini biasanya tidak mengulangi lagi, ya atau berat atau lama untuk mengulangi lagi. Jadi kalau baru maksiat taubat maksiat lagi biasanya itu kan biasanya tapi belum tentu jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa taubat kita diterima atau tidak diterima. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk setiap saat untuk bertaubat kepada Allah SWT setiap saat kita taubat. Oh kemarin kan sudah taubat, ada apa taubat lagi? Ya belum tentu yang kemarin diterima. Atau setelah kita taubat bisa jadi kita mak maksiat lagi kepada Allah SWT. Taubat dari segala dosa yang kecil ataupun yang besar. الفاتحة أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويستر وجوب فارق قلوب Wa قلوب ويتنا ما تلو أنا ولي البهبوب وأن الله سبحانه وتعالى يعلمنا ما Wa فقهنا في الدين ويعلمنا تأويل وجعلنا إياكم من الفائدين بنظر إلى وجهك الكريم ويتمع بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وارزقنا ولكم رعايته وعنايته وشفاءته وارزقنا الاتماع به وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا ولكم تخلق بأهلاكه وتعدد بآدابه آه، أن الله سبحانه وتعالى يطول أمرنا أمركم أحبابنا وصلنا وصلنا بدعاء في خير لطف وفي خير ولطف وعافية في طاعتك وتأتي رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أحسن خاتمة عند الموت ثبتنا على الإيمان ثبتنا على الإسلام ثبتنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أهيتنا عليها فأمتنا عليها ونبأس بها إن شاء الله من الآمنين أن الله سبحانه وتعالى يتقبل إبادنا إباداتنا وأعمالنا وأخلاقنا ونياتنا وسعينا أن الله سبحانه وتعالى يجعله في صحفاء في أعمالنا أن الله سبحانه وتعالى في ذنوب واستر عيوب وفرق قلوب وسهل قلوب وتنمة لنا من الحبوب اللهم نسك رضاك الجنة ونعوذك من سخطك النار اللهم إنك عفو كريم تهب العفو فاعف عنا يا كريم على هدين يكون يسوع جامع شامل الخير الجنة الآخرة بفضلك ومن وكرمك بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه ابي بهذا الشهر الكريم وبحسن ظنكم وحسن اعتقادكم بسر أسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم